Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa Bismillahirrahmanirrahim Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agal Yaqulullahu ta'ala Ma li abdil mu'mini indi jaza'un Iza qabattu safiyahu min ahli dunya Thumma ahtasabahu illal jannah Rawahul Bukhari Dari Abu Hurairah Rasulullah bersabda, "Yaqulullah taala, Allah berfirman, Mali abdi tidaklah bagi hambaku yang mukmin indi padaku jazaun balasan idza gobattu jika aku rengut sofiyahu habibahu yang ia cintainya anaknya keluarganya min ahli dunia daripada penduduk dunia tasabahu. kemudian dia sabar karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ilal jannah maka tidak ada jaza tidak ada balasan yang diberikan ilal jannah kecuali sur surga hadis ini menerangkan bahwa semua musibah yang turun kepada manusia tentunya itu akan mengambil daripada yang dicintai oleh manusia tadi itu. Hah? Cuma Allah akan menjanjikan yang lebih istimewa daripada yang ia cintai itu. Inti cinta harta, inti cinta rumah, inti cinta sawah, inti cinta keluarga, Diambil salah satunya itu musibah. Ketika kamu sabar mengharap pahala dari Allah, maka akan dijanjikan lebih daripada itu semuanya. Lebih istimewa, lebih baik, lebih berharga, lebih banyak dan seterusnya. Kemudian di sini li abdi al-mu'min. Orang kafir walaupun sabar nggak dapat pahala. Kenapa tidak ada iman? Li abdil mu'min yang Allah janjikan itu kepada orang yang beriman. Kalau orang kafir mendapatkan musibah di dunia, kok matinya kafir dia tadi itu? Itu bukan menjanjikan pahala, tapi dia dirasakan adab dunia dan akhirat berarti nantinya. Manfaat amalnya orang kafir. Ikhlas kok saya itu, dah ono ikhlas orang kafir itu. Manfaat hada. Tidak ada manfaatnya itu orang kafir. Hah? Kemudian mengharapkan pahala atau ridha Allah Subhanahu wa taala itu tanda daripada kesempurnaan iman. Kenapa? Karena Allah menyatakan li abdil mukmin ai al mukmin al kamil bagi hambaku yang beriman yang sempurna Jika aku ambil sofiyahu dan dia mengharapkan pahala Maka aku akan berikan pahala surga Kalau begitu yang gak ridho dengan musibah Itu adalah tanda daripada du'fil iman Lemahnya daripada i, iman Nah, di sini Eh, satu gambaran bahwa apapun yang kita cintai ini sebetulnya kalau diambil sama Allah nggak hilang gitu loh. Asal kita mau sabar akan dikembalikan kok nanti. Akan dikembalikan. Mungkin dikembalikan di dunia atau nanti akan dikembalikan ada di akhirat. Dan dia akan merasa bahagia dengan itu. Kenapa? Ia mendapatkan lebih istimewa, lebih bagus, lebih bermanfaat, lebih bernilai tinggi. Karena itu pasrahkan kalau diambil sama Allah karena tidak akan sia-sia itu. Berharaplah untuk diganti oleh Allah. Nabi Allah Ya'qub. Nabi Allah mau Ya'qub siapa? Ayub itu adalah contoh yang luar biasa. Tapi Allah itu dulu itu kaya. Kebunnya bagus, peternakannya bagus. Istrinya, wah khidmat luar biasa puas Nabi Allah Yakub itu. Disenangi sama keluarga, ganteng Nabi Allah Yakub itu. Semua orang senang simpati sama dia. Anak-anaknya lucu, ganteng-ganteng tapi Nabi Allah Ya'qub orangnya selalu berzikir. Nabi Allah Ya'qub orangnya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayub, Ayub, Nabi Allah Ayub. Akhirnya setan hasud. Ya Allah, Ayub kalau udah lengkap begini kemudian jadi ahli ibadah ya pantas. Duwe ono ganteng, istri sangat baik, keluarga bagus hubungannya, anak-anak lucu semuanya soleh, ya pantas. Coba kalau dirubah. Setan minta izin untuk nguji, diizini oleh Allah. Sebenarnya setan tidak bisa berkutik ya kepada para nabi, tapi Allah mengizini, ya izin. Coba ente uji hambaku ini. Diuji sama setan. Akhirnya setan tadi itu, kan setan itu bisa tasyakul ya. Setan itu bisa menyerupah menyerupah menjadi api. Masuk ada ke kebun dan tanamannya daripada Allah Ayub terbakar semuanya. Tek tudes. Kalau inti langsung konsultasi dengan dokter kejiwaan ya. Gak berubah tetap. Masuk lagi ke peternakan Nabi Allah Ayo, Kena penyakit, gak tahu penyakit apa itu seperti terbakar mati semuanya. Sampai akhirnya mengganggu badan Nabi Allah Ayub. Sehingga badannya Nabi Ayub ini terserang penyakit. Nabi Ayub minta, ya Allah jangan lisan dan hatiku ya Allah. Kenapa? Lisan nggak mau lepas daripada zikir kepada Allah. Hati nggak mau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Allah Ayub itu diceritakan di situ kalau ibarat sekarang kaki tidak bisa jalan, tangan tidak bisa gerak, kemudian sudah eh, betul-betul tujuh tahun waktu itu katakan Nabi Allah Ayub kena musibah itu. Tapi tetap dia berpikir Istrinya telaten begitu ngerawat, dula, ngasih minum. Kemudian setan mempengaruhi keluarganya sampai keluarganya tidak ada yang ngereken. Sampai Nabi Allah Ayub itu tidak punya apa-apa sudah habis. Anaknya semuanya Masuk ke rumahnya mungkin dari kayu atau apa terbakar rumahnya sampai rubuh mati semuanya anaknya. Kemudian si istrinya sampai terpengaruh pegel sama Nabi Allah. Ayo. Tapi akhirnya gimana? Siapa? Eh, di dalam Al-Quran suruh nginjakkan kakinya ke bumi. Ya Urkut birijlika. Terus ukhrud birijlika al-ardha ya. Hmm. Urkut ah, birijlika hadha mughtasarun baridun wa syarab. Wahai si Ayub, ente injek bumi ini dengan keras, maka akan keluar mata air. Minum, diminum, khair seluruh penyakit yang ada di dalamnya. Kemudian dimandikan badannya, lontrok semua penyakit yang ada di badannya. Kemudian harta semuanya yang tadi itu dihancurkan sama setan keluar semuanya. Jadi nyumber harta semuanya. Semuanya Malah di sebagian tafsir katakan anak-anaknya yang meninggal itu keluar semuanya. Dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya begitu, diuji sama Allah. Hah? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kita eh, uh, Ij'alni abad imtinan lah abad imtihan gitu ya. Mudah-mudahan dikasih nikmat aja jangan diuji sama Allah. Takut nggak kuat. Nah, takut enggak kuat. Lah kok Nabi Ayub diuji model begitu kuat. Ya kalau kita gitu Allah alam dah. Ya, jangan-jangan akhirnya bukan dapat derajat dapat derajat jadi sampel kita gitu, ya. Tinggal anak, ditinggal istri, tinggal keluarga, ditinggal harta semuanya habis semuanya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan selamat semuanya ya. Karena itu minta sama Allah supaya dikasih sabar kalau diuji. Jangan sampai dikasih ujian yang kita nggak sabar. Nah, itu tambah bahaya nantinya. Wallahu a'lam.